ini Marilah kita selalu gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan melaksanakan semua perintah Serta menjauhi semua larangannya Hadirin yang dimuliakan Allah Dalam hidup ini oleh Allah kita dihadapkan dengan bermacam-macam kehidupan yang penuh dengan tantangan serta rintangan. Rintangan itu bukanlah dari kanan kiri, bukanlah dari orang lain, melainkan rintangan dan tantangan itu adalah dari diri kita masing-masing di mana kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kalian dikeluarkan dilahirkan oleh Allah dari kandungan sang ibu, tidak mengetahui apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Maka waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memfungsikan telinga menjadi bisa mendengar dan memfungsikan mata sehingga bisa melihat dan memfungsikan hati yang sehingga bisa berpikir memilih dan memilah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kita lahir tidak tahu apa-apa. Lalu diberi petunjuk satu persatu oleh orang tua, mungkin keluarga, mungkin lingkungan yang sehingga tahu ini makanan dan ini minuman. Ini yang perlu di lakukan dan yang tidak. Dengan berfungsinya pendengaran, penglihatan, dan IQ, maka dapat memilih walaupun belum bisa memilah. Yang sehingga yang namanya anak kecil tahu bahwa ini mainan, ini makanan, ini orang tua, ini bapak dan sebagainya. Dengan itu terus berkembang, lalu menjadi biasa, sehingga orang itu menyatakan ketika anak nakal dikatakan sudah biasa karena itu masih anak kecil. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, apalah artinya sesuatu yang biasa adalah sesuatu yang dianggap itu remeh. Akan tetapi kalau terus berlanjut, berjalan terus menerus, maka dari biasa akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan setelah menjadi kebiasaan, membuatlah orang itu sulit untuk meninggalkannya. Maka dari itulah, itu yang akan menjadi tantangan bagi kita sekalian. Kita kadang-kadang menghadapi bagi anak-anak, menghadapi dunia pendidikan, maka gagal dalam pendidikan karena tak mampu menanggalkan sebuah kebiasaan. Yang seharusnya waktu untuk belajar, lalu kemudian kemudian digunakan untuk kebiasaannya nongkrong, meloyong dan sebagainya. Bahkan di dunia perekonomian pun begitu pula. Semua kebiasaan-kebiasaan itu akan selalu menggagalkan. Bukanlah hanya untuk urusan duniawi, urusan akhirat pun juga akan bisa menggagalkan. Tidak sedikit orang akan mengerjakan sholat sadar bahwa itu kewajiban agama. Akan tetapi kebiasaan pun juga sangat merajalela yang sehingga tidak mampu waktunya dipanggil untuk sholat melaksanakan sholat akan tetapi kebiasaan terus berjalan yang sehingga ditinggal untuk bermain-main dan melakukan kebiasaannya. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat tepat bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan Ramadan di mana di dalamnya sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Kalau kita ambil dari belakang, ayyaman ma'dudat dengan hari-hari yang dibatasi, yang dapat dihitung dengan jari atau dengan waktu yang sangat terbatas, Allah mengharapkan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sadar untuk menjalankan semua perintahnya, dan sadar menjauhi serta meninggalkan semua larangannya dan bahkan ada yang memakdikan yang disebut bertakwa itu adalah orang yang paling banyak makin banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan pahala-pahala ubudiah-ubudiah yang sehingga makin banyak kebaikan yang dikumpulkan pahala paling, paling banyak, makin banyak yang dikumpulkan maka berarti orang itu lebih bertakwa kepada Allah SWT sedangkan orang bertakwa adalah akan mendapatkan tempat yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah mengharapkan agar kita menjadi yang bertakwa kepada Allah dalam waktu yang sangat terbatas dengan cara apa? Metodenya adalah kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkanlah berpuasa atas kalian sebagaimana puasa itu diwajibkan bagi umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu puasa? Adalah wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah berpuasa itu adalah meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang dulunya kita tidak tahu apa itu makan, apa itu minum, apa itu jalan-jalan, apa itu dan sebagainya. Semua tidak tahu, kemudian lalu diberitahu, kemudian menjadi biasa dan menjadikan sebuah kebiasaan. Dengan berpuasa berarti Allah menyuruh kita untuk meninggalkan semua kebiasaan yang biasa pagi makan, disuruh meninggalkan, yang biasa pagi minum, yang biasa pagi ngopi dan sebagainya semuanya disuruh tinggalkan. Kenapa? Karena berarti meninggalkan kebiasaan itu sangat sulit sekali dan meninggalkan ke kebiasaan adalah merupakan hal-hal yang sangat berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, jangankan urusan duniawi, urusan akhirat pun begitu gagal. Tidakkah banyak dari saudara-saudara kita ketika dalam waktu berpuasa ditanya, kenapa engkau tidak berpuasa? Apakah sakit? Jawabannya tidak, akan tetapi jawabannya adalah karena tidak mampu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan. Termasuk merokok, termasuk hal-hal yang lain. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita ingat setelah Allah Subhanahu wa taala merendam kita dalam rahmatnya, merendam kita dalam ampunannya, merendam kita dalam keriduannya, yaitu di dalam bulan Ramadan. Semoga semua mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan kita sebagai yang tidak tahu apa-apa atau yang disebut yang Aidil Fitri kembali kepada kesucian. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dinyatakan bahwa dambun ba'da taubatin akbahu min sab'ina alal fa'al satu dosa yang telah ditobati yang telah dimintai ampun kepada Allah lalu mengulangi kembali maka itu lebih berat dan lebih buruk daripada perbuatan-perbuatan dosa 70 kali dosa masih lebih berat satu dosa yang telah ditobati ibaratkan hadirin yang dimuliakan Allah ketika orang itu merasakan sakit lalu setelah diobati masih kambuh kembali karena mengulangi yang menyebabkan penyakit tersebut, maka pengobatannya akan lebih berat daripada mengobati 70 penyakit. Oleh karena itulah kita harus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan sebelum Ramadan kemarin dan kita tingkatkan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan semoga dengan semua peningkatan amaliah-amaliah hasanah amaliah-amaliah solihah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seandainya umat manusia mengetahui tentang apa dalam Ramadan, tentu akan berharap bukan hanya satu bulan, akan tetapi mengharap satu tahun semuanya menjadi Ramadan. Itulah di antara salah satu betapa tepatnya apa yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ternyata dengan berpuasa dapat mampu meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk walaupun ada sebagian kebiasaan yang tidak membatalkan sebagaimana apa yang terlaksanakan di dalam bulan Ramadan. Banyak kebiasaan-kebiasaan tapi tidak merusak ibadah seperti tidur. Begitu pula kebiasaan-kebiasaan yang lain ketika menghadapi dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia perbisnisan. Ada sebagian kebiasaan-kebiasaan yang tidak merusak eh, akan tetapi begitu banyak kebiasaan-kebiasaan yang akan menggagalkan dan yang menghancurkan. Begitu banyak hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kadang-kadang kita mengikuti sebuah pengajian. Di dalam pengajian ada yang menyampaikan. Akan tetapi bagi orang yang tulah yang biasa yang membiasakan ngobrol, yang membiasakan ngerumpi dan sebagainya, maka mereka tetap akan melaksanakan kebiasaannya yaitu ngobrol dengan teman-teman yang lain yang sehingga apa yang disampaikan oleh si uh, eh, adai atau penyampai semuanya tidak akan bisa diterima oleh yang memiliki kebiasaan yang tak mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Maka sekali lagi marilah kita hindari kebiasaan-kebiasaan yang akan menggagalkan kita khususnya untuk menghadapi kehidupan akhirat yang tidak ada batas waktunya dan juga mudah-mudahan kita mampu meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang menggagalkan kehidupan kita yang selalu mengancam dengan kegagalan duniawi akan mengancam keutuhan, keimanan dan keislaman kita sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita sekalian. Menjadikan kita sebagai hamba Allah yang dicintai oleh Allah SWT. Yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. والله يقول وبقول يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متشدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإيكم بما فيه من الآية ذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وقل ربك وارحم أنت خير الرحيم الحمد لله والشكر لله أشهد أن لا إله إلا الله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 للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم وفر في شهر رمضان حظنا من بركاته وسهل سبلنا إلى الخيرات ولا تحرم ولا تحرمنا قبول حسناتنا فيه يا هاديا إلى الحق المبين اللهم اجعلنا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السعادة والرخاء في الجنة مع أهل النعماء والرخاء في جوار الله تعالى مع أهل الرحماء والأنبياء والشهداء والصالحين اللهم اكرم هذه الأمة المحمدية بجميل عوائدك في الدائرين إكراما لمن جعلتها من أمة سينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سينا محمد رحمة عامة اللهم اغفر لأمة سينا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سينا محمد فرجا عاجلا يا